Syekh Muhammad Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Terakhir kita bahas tiga kaidah tentang tasabuh. Yang pertama, sesuatu yang tidak menjadi ciri khas orang kafir itu bukanlah tasabuh. Kemudian yang kedua, niat untuk meniru orang kafir bukanlah syarat terlarangnya tasabuh. Kemudian yang ketiga, Anadhurul mafsadati terlihatnya dampak jelek dari tasabuh bukalah syarat untuk haramnya atau terlarangnya tasabuh. Seorang muslim yunha dilarang untuk mencocoki orang kafir apapun keadaannya. Lima yang terletak karena dampak dari mencocoki orang kafir dan mencapai orang kafir adalah mafsadah ghalibah. Adalah dampak negatif yang lebih dominan. Ma'anamun mafsadah ini kot terkadang tidak nampak di sebagian keadaan penjelasannya. Pemilik syariat Allah Zat yang Maha Bijaksana menjadikan kecocokan dengan orang kafir dalil dan tanda kejelekan dan menjadikan mukhalafatahum menyelisih orang kafir sebagai dalil dan tanda kebaikan. Maka seorang muslim dilarang mencacah ke orang kafir meskipun tidak terlihat bagi si muslim mafsadatuan sisi negatif gara-gara mencocoki orang kafir. Hal itu karena dua alasan. Seorang muslim dilarang mencocok orang kafir karena dua alasan. Pertama mengikuti perintah syariat dan mengikuti perintah syariat itu terdapat maslahat yang jelas dan syariat telah memerintahkan untuk menyelisih orang kafir berbeda dengan orang kafir menjauh dari orang kafir li'ala supaya tidak menyebabkan rasa cinta dengan orang kafir dan satunya hati dengan orang kafir dan seorang muslim dalam setiap keadaan mulzamun diwajibkan untuk mengikuti syariat. Sama saja apakah terwujud baginya bahaya karena menyelisih orang kafir ataukah tidak mendapatkan bahaya. Alasan yang kedua, kenapa kita tetap dilarang mencocoki orang kafir meskipun kita tidak tahu manfaatnya? atau tidak melihat manfaatnya karena mencocoki orang kafir dalam perkara yang tidak mengandung bahaya adalah jalan yang mengantarkan pada mencocoki mereka dalam perkara-perkara yang lain. Warubama dan boleh jadi hasolah min dalika terjadi karena hal tersebut terjadinya terwujudnya mafsadah tasabuh dengan orang kafir. Mafsadahnya adalah al-iqtirab minhum berupaya untuk mendekat dengan orang kafir dan cinta terhadap orang kafir. Di antara contoh ya, perkara yang tidak terjadi bahaya, sebagian kaum muslimin boleh jadi melakukan sesuatu. Wayatafik dan bertepatan. Yatafik di sini artinya berkebetulan. Kebetulan perbuatan ini juga dilakukan oleh orang kafir tanpa ada yang satu mengambil dari yang lain tanpa ada yang satu meniru dari yang lain la yamna'ul muslimah maka hal ini tidaklah menghalangi seorang muslim untuk menyelisih orang kafir mata jika dia mengetahui bahwasanya ini adalah perbuatan orang kafir selama dia mampu menyelisih orang kafir. Mindalika aidan contoh yang lain sebagian muslim boleh jadi dia memiliki maslahat pribadi dalam mencacat ke orang kafir sebagaimana yang terjadi pada para pedagang yang memanfaatkan perayaan-perayaan orang kafir fitajahis dimanfaatkan untuk menyiapkan perayaan mereka dan hal-hal yang berkenaan dengan perayaan. Wakajara kathirun dan telah terjadi pada banyak kaum muslimin dengan sangat disayangkan memanfaatkan hari raya orang kafir dan momen-momen perdagangan yang berkenaan dengannya dan semacam itu pemanfaatan min wujuhin syatta dalam berbagai macam bentuk melakukan kegiatan menjual, membeli atau menyewa. Wal muta'ayyam jadi sebuah keniscayaan atas setiap muslim untuk yastarni merasa cukup alias tidak memerlukan at-takasuf mencari pendapatan dan keuntungan dengan momen ayat al-kafirin hari raya orang kafir adalah seorang muslim menyadari bahasanya Allah akan bukakan untuknya berbagai macam pintu rezeki yang lebih luas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Allah berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka dan siapa yang tawakal pada Allah fawahasbuh maka Allah akan mencukupinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, sesungguhnya anda jika anda tinggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan gantikan untuk anda dengan sebab perbuatan anda tersebut sesuatu yang lebih baik bagi anda dibandingkan yang ditinggalkan. Ya, di sini dilihatkan oleh Waqi' dalam kitabnya Zuhud, demikian juga Imam Ahmad. dan sanatnya sahih menurut kriteria muslim kemudian kita masuk pada bab yang terakhir di buku ini yaitu bab kaidah yang ke-30 yang namanya hari raya itu tauqifiyah mengikuti dalil seorang muslim tidak boleh menetapkan hari raya tanpa dalil makna kaidah Al-ayat hari raya dalam Islam itu tauqifiyah mengikuti dalil dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sumbernya. Sumber penetapan e, hari raya. Haitsu di mana kekhususan hari raya dalam Islam itu khusus dua hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini semua sabata ada berdasarkan dalil wahyu maka tidaklah disyariatkan dalam Islam hari raya selain dua hari ini inilah dobit atau kaidah yang pertama kemudian yang kedua mengikuti dalil dari sisi cara pelaksanaan hari raya Ityata'ayan karena sebuah keniscayaan mengisi hari raya ala kaifiyah dengan tata cara yang terdapat dalam syariat. Padahal keadaan hal tersebut karena semua yang disyariatkan e, di hari raya min ibadah dan berupa ibadah berupa salat, zikir, menyembelih hewan, haramnya puasa, semuanya mengikuti dalil. Labuda tidak boleh tidak harus bersandarkan nas dari syariat. Bahkan sampai-sampai apa yang dilakukan saat hari raya berupa tawasok fitoam. Tawasok kalau fitoam itu terjemah terlaknya terlapang-lapang dalam makanan. Ini terjemah bebasnya adanya menu-menu yang tidak biasa. Ini adanya menu-menu yang tidak biasa atau lebih dari biasanya. Biasanya lauk tempe, kemudian karena lebaran ya minimal saat ada satu keluarga ya minimal nyembelih ayam lah. Demikian juga tawasuk dalam pakaian. Adanya pakaian yang mengadakan pakaian yang tidak biasanya. Dan mayat ba'u dan turunannya berupa eh, tarkil al-a'mal al-wadhibah meninggalkan aktivitas rutin yaitu libur adanya libur saat hari raya dan berbagai macam permainan wa nawidhalika minal adat dan perilaku non ibadah yang lain semuanya harus diikat dengan aturan syariat dan tujuan syariat inilah kaidah yang kedua seputar hari raya dan menjadi kewajiban setiap muslim dalam masalah ini untuk menjauhi menyerupai orang kafir dalam satupun hari raya mereka tidak dari sisi penetapan hari raya karena tidak ada dalam Islam kecuali dua hari raya tidak pula dari sisi tata cara perayaan hari raya nah ini kaidah yang ketiga kaidah tentang tasabuk. Wabihada dengan ini ya tabayan jelaslah bahasanya kaidah ini ya, al-ayat tauqifiyah itu mungkin dikembalikan kepada tiga dobit ya, dobit adalah kaidah kecil kaidah yang hanya mengatur pada satu bab saja yang pertama tidaklah disyariatkan dalam Islam kecuali dua hari raya dalam satu tahun Kemudian yang kedua ta'ayyana menjadi satu keniscayaan mengisi hari raya sesuai dengan mawaroda yang terdapat dalam syariat. Yang ketiga kaidah tentang tasabuh wajib waspada dari mencocoki orang kafir berkenaan dengan hari raya mereka. Dan di kaidah tasabuh telah disampaikan bahwasanya e, mencocoki orang kafir yang terlarang adalah dalam hal yang merupakan ciri khas. Nah, kemudian dalil kaidah di antara dalil bahasanya hari raya dalam Islam itu terbatas pada dua hari raya tidak ada yang ketiga adalah hadis berikut ini. Jadi, ya, dalil yang pertama dilihatkan oleh Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka main-main di dua hari raya tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya dari sisi kenyataan orang bisa saja membuat hari raya ya, bisa saja membuat id namun apakah itu id itu dibenarkan oleh syarat ataukah tidak itu masalah yang lain dan apakah orang itu bisa dengan akalnya dengan perasaannya membuat uh, hari raya hari perayaan siapanya bisa Oleh karena itu al-ayat tauqifiyah itu adalah uh, tinjauannya adalah tinjauan hukum bukan tinjauan kenyataan. Kenyataannya orang bisa saja bikin hari raya sendiri dari akal dan pikirannya. <coughs> Namun hukumnya, nah ini yang berlaku padanya kaidah al-ayat tauqifiyah. Fakalan tas Nabi mengatakan apa dua hari raya ini mereka mengatakan kami main-main di dua hari raya ini di masa jahiliyah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dua hari raya tersebut dengan yang lebih baik yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Diatkan oleh Al Abu Dawud. Maka hadis ini dalil bahasanya Eh, hari raya itu ada dua macam, ada hari raya yang eh, hari raya diniyah, ayat diniyah dan ada ayat ghair diniyah. Ada ayat diniyah dan ada ayat ghair diniyah. ya. mereka penduduk Madinah bilang walahum yaumani yal'abuna fihima Cuma main-main, tidak ada ritual ibadah yang dilakukan. Cuma yal'abuna, main-main. Tidak ada e, ritual ibadah yang dilakukan. Ini berarti ayat ghair ya. Ini berarti ayat yang uh, ayatnya penduduk Madinah, idnya penduduk Madinah yang Nabi larang adalah ayat id ghair dini sisi penjelasannya, sisi pendalilannya. Ada dua hari raya jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak biarkan mereka main-main di dua hari di dua hari tersebut sebagaimana biasanya. Bahkan Nabi mengatakan, sungguh Allah telah ganti dengan dua hari yang lebih baik. Digantinya sesuatu yang tadi berarti yang diganti itu ditinggalkan. Karena adalah mungkin kita gabungkan antara pengganti dan yang diganti. Walihada oleh karena itu tidaklah digunakan ungkapan ini mengganti kecuali untuk perkara yang tidak mungkin dua-duanya kumpul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai sesembahan min selain aku Allah Padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh kalian. Bi'salil zalimina badala itu adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, dua riwayat jahiliyah ini telah mati dalam Islam. Maka keduanya tidak lagi tersisa atharon bekasnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa para khalifah. Seandainya bukan karena Nabi melarang manusia untuk bermain-main di dua hari raya itu dan semisalnya itu hari raya yang mereka yaitu hal-hal yang mereka biasa melakukannya tentu mereka masyarakat Arab qad bakal ala ada tetap berada dalam kebiasaannya ini kaidah dalam masalah budaya idil adatu la tataghayyaru illa bimughayyirin yuziluha <clears throat> karena yang namanya tradisi adat kebiasaan tidak akan berubah kecuali ada pengubah yang menghilangkannya terutama lebih-lebih lagi karakter perempuan dan anak-anak dan banyak orang mutasawifah yang menginginkan adanya hari yang mereka jadikan sebagai hari raya lil batalah untuk nganggur, untuk berlibur, wala'ab dan hanya main-main. Maka berlibur dan main-main adanya liburan dan main-main itu karakter sibian dan nisa. Dan sebagian laki-laki yang boleh jadi karena terpaksa menyesuaikan eh, keinginan anisa wasibian. Namun eh, karakter asli laki-laki yang hazim itu tidak suka libur, tidak suka liburan. Yang itu cuma buang-buang duit itu kacamatanya laki-laki memandangnya ini buang-buang duit, buang-buang waktu. Kalau liburan ya sudah di rumah tidur istirahat. Kalau kemudian harus jalan ke sana kemari pulang-pulang capek pegel semua badannya kakinya macam-macam itu uh, karakter normalnya laki-laki. Dan hanya dengan perempuan. Perempuan liburannya ah, keluar rumah. Perempuan anak-anak liburannya keluar rumah. Laki-laki liburannya tidur di rumah. Nah, itu dua karakter yang berbeda. Nah kalau maka perempuan sangat akan menuntut untuk mempertahankan adanya hari hmm. libur. Ya, di, sana ada hari raya. Kalau sampai hilang di satu masyarakat, itu berarti faktor penghilangnya lebih kuat daripada tuntutan eh, ya, tuntutan sosial yang ada, tuntutan perempuan, anak-anak lebih kuat ya, yang mengubah akhirnya hilang. Mutemiyah mengatakan satu yang telah diketahui dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah telah menghapus hari raya jahiliyah dari mereka sehingga tidak tersisa satu pun dari hal itu. Wa maklumun dan telah diketahui seandainya bukan karena Nabi melarangnya dan melarangnya tentu masyarakat tidak akan meninggalkan hari raya jahiliyah karena faktor pendorong untuk mengadakan mempertahankan hari raya jahiliyah itu kaimun tetap ada yaitu menjadi tabiat dari sisi karakter yaitu karakter yang tuhibu menyukai apa yang dilakukan saat hari raya terutama hari raya yang batin ya, apa yang dilakukan saat hari raya main-main dan kesenangan-kesenangan kemudian faktor pendorong yang kedua menjadi adah dari sisi kebiasaan alati alifat yang terbiasa ma ya'udu minal adah minal aid hari raya yang telah telah terbiasa Kaidah psikologi mengatakan inal adata tabiatun zaniyah. Sesungguhnya kebiasaan itu adalah karakter kedua milik manusia. Karakter tidak karakter sulit untuk ditinggalkan. Maka demikian juga ada itu sulit untuk ditinggalkan. Maka jika faktor pendorong itu ada dan kuat, maka seandainya bukan karena faktor penghalang yang lebih kuat, lama darosat tentu tidaklah hilang hari raya jahiliyah. Maka hal ini yujibu menyebabkan membuahkan ilmu yakin bahasanya Imam al-Muttaqin yaitu Nabi SAW melarang umatnya dengan larangan yang kuat untuk mempertahankan hari raya orang-orang kafir. Dan Nabi berupaya untuk menghilangkannya dan menghapusnya dengan semua jalan yang memungkinkan. Dalil yang kedua, dilihatkan oleh keduanya eh, Bukhari dan Muslim dalam saya keduanya dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, Abu Bakar masuk ke rumahku. Wa ingdi dan di rumahku terdapat dua anak perempuan kecil dari Ansar dua anak-anak mungkin anak TK atau semacam itu Tuhan yakni <clears throat> yang keduanya menyanyikan Bima takawalat bi al-ansar dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang ansar saat perang Bu'ath. Itulah peperangan antara Khazraj dan Aus selama 120 tahun di masa celia. Aisyah mengatakan dan kedua anak tersebut bukanlah penyanyi karena anak-anak. Bukan penyanyi profesional. Dia cuma nyanyi-nyanyi biasa. Laisata bimroniyat bimroniyataini bukanlah dua penyanyi profesional. Maka Abu Bakar mengatakan apakah seruling setan ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan hal itu adalah hari Aid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, setiap masyarakat, setiap kaum itu punya Aid, dan ini adalah hari Aid kita." Wa dalam riwayat yang lain, "Wahai Abu Bakar, setiap kaum punya Aid, dan ini adalah wa inna idana dan id kita adalah al-yaum hari ini. Sisi penelitian dari hadis ini ada dari beberapa sisi. Yang pertama, setiap kaum punya id dan ini id kita. Fa'inah ada kalimat ini yujibu menyebabkan bahasa setiap kaum itu punya kekhususan dengan idnya. Karena kalimat ini sama dengan firman Allah Ta'ala Walikulin wijahatun Wa mualiha <coughs> Setiap orang itu punya kiblat Setiap umat itu punya kiblat Yang dia menghadap pada kiblat itu Demikian juga firman Allah Ta'ala Setiap wali walikulin dan setiap umat kami jadikan di antara kalian Syariat dan jalan sendiri-sendiri maka kalimat ini mewajibkan atau menyebabkan adanya ikhtisas kekhasan masing-masing kaum dengan hati, dengan kiblatnya dan dengan syariatnya. Maka maka hadis di atas juga menunjukkan bahasanya masing-masing kaum memiliki kekhasan dalam idnya. Dan untuk hadis Nabi inna likulli qaumin aidan, maka di sini ada lam likulli qaumin. itu menyebabkan ikhtisas, kekhususan, kekhasan. Maka jika orang Yahudi punya Id, orang Nasrani punya Id, yang mereka mengkhususkan Id tersebut dan di mana mereka ada eh, mukhtasina mengkhususkan diri dengannya maka kita tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam id tersebut sebagaimana kita tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam kiblat dan dalam syariat demikian juga ucapan wahada iduna ini adalah id kita Ya, tadi kalimat ini menunjukkan hasr idina membatasi id kita fihada dalam hari ini sehingga kita tidak punya id di hari yang lain demikian juga sabda Nabi dalam riwayat yang lain sesungguhnya inna idana al yaum id kita adalah hari ini Fa'ina ta'rif maka ma'rifat dengan menggunakan alif lam dan dengan idofah al-yaum itu alif lam iduna idofah Yaktadi al-istighaq itu menghasilkan makna al-istighaq menghabiskan. Fayak tadi maka kalimat ini menunjukkan bahasanya jenis id kita terbatas pada jenis hari itu sebagaimana sabda Nabi dalam masalah salat pembukanya adalah hanyalah takbir dan penutupnya hanyalah ucapan salam maka di antara kaidah dalam masalah ini jika mubtada dan khobar dua-duanya makrifat maka itu menghasilkan makna hasr maka in aidana mubtada'nya yeah, yaitu isim inanya ma'rifat al-yaum juga ma'rifat maka itu menghasilkan makna hanya sebagaimana tahrimu at-takbir mubtada'nya ma'rifat khabarnya ma'rifat wa tahliluha at-taslim mubtada'nya ma'rifat dan khabarnya ma'rifat maka ini menghasilkan makna hasr. Maka tadi ada kalimat munhatsiron Terwujudlah hasr. Terwujudlah hasr makna hanya Kemudian hadis di atas hadis uh, tadi jadikan dalil oleh sebagian orang untuk membolehkan nyanyian atau membolehkan ya, nyanyian secara umum atau kemudian ya, karena Nabi membolehkan nyanyian. Ya, namun yang benar jika ditelaah maka sebaliknya. Biasanya hadis di atas dalil bahwasanya hukum asalnya adalah terlarang karena Nabi tidak menyalahkan perkataan Abu Bakar yang mengatakan seorang setan ada di rumah Nabi. Kalimat itu tidak Nabi salahkan. Namun yang Nabi koreksi dari Abu Bakar adalah ya, bahasanya hari ini pengecualian. Tidak perlu dilarang. Namun nyanyian dikasih label ya, mazmur syaitan itu tidak Nabi salahkan. Maka asumsi dan persepsi Abu Bakar bahasa nyanyian nyanyian itu adalah mazmur asyaitan tidak Nabi salahkan. Namun yang Nabi salahkan adalah e, tindakan menghentikan dan melarang orang tersebut bernyanyi. Anak kecil ini bernyanyi di hari Id. Maka di sini yang benar di sini dalil Maksudnya pada dasarnya itu terlarang karena dia adalah seruling setan ya, kecuali yang Nabi kecuali kecualikan. Kemudian dalil yang ketiga Berulang-ulangnya perayaan pada satu hari tertentu setiap tahunnya Fihi terdapat di dalamnya pengagungan dan pengistimewaan terhadap hari tertentu dan ajaan untuk mengagungkannya mengagungkan hari tersebut tanpa hari-hari yang lain. Pengagungan itu permasalahan yang berkenaan dengan perkara akidah. Itulah seandainya bukan karena iktikot keyakinan lebih istimewanya hari ini daripada yang lain di dalam hati, Ini saya tidaklah muncul atau in ba'atha bangkitlah liikhtisasi hadal yaum bi'ainihi bil ihtifal upaya pengkhususan hari ini hari tertentu tersebut dengan perayaan setiap tahunnya fa inna tarjiha min ghairi murajjihin karena menguatkan salah satu tanpa ada alasan penguat itu mumtani'un satu hal yang terlarang menurut akal sehat Pemaklum dan satu hal yang maklum bahasanya perkara i'tiqad innama tathbutu hanyal adab dengan dasar wahyu. Wabihada dengan ini ya tabayan jelaslah tidak benarnya ucapan orang yang mengatakan Id itu terbagi menjadi dua macam dan pembagian itu betul. Pembagian ini benar adanya yaitu id diniyah dan id dunyawiyah. Adanya dua pembagian ini satu hal yang benar adanya. ada Adapun yang tidak benar, ada ya, adapun yang tidak benar adalah kalimat setelahnya. Yang terlarang dalam syariat Islam adalah mengada-ada idiniyah yang baru. Mengada-ada idiniyah, diniyah fahas saja. Adapun mengada-ada id maka tidak mengapa karena itu adalah mimbabil adat dan hukum asal adat adalah halal. Ini yang ini kalimat yang bermasalah. Kalau pembagiannya, ya itu karena pembagiannya cuma membaca realita. Ya, realitanya ada ed dunia, ada duniawi ya, sebagaimana ed jahiliyah yang isinya cuma main-main tanpa ada aktivitas ritual ibadah tertentu. Nah, kenapa ini keliru? Wadzalika hal tersebut karena id itu dibangun di atas keyakinan. Kemudian seandainya id itu sulima kita terima dia adalah perkara adat. Fainal adat maka perkara adat di dalam takun mahdotan jika tidak murni adat maka terjadi padanya bid'ah. Syatibi al-Maliki mengatakan perkara adat dari sisi dia ada tidak ada bid'ah di dalamnya. Namun ketika perkara adat tersebut yuta'abadu biha dijadikan sebagai alat untuk beribadah atau diposisikan sebagaimana posisi at-ta'abud kegiatan beribadah maka ada unsur bid'ah atau terjadi bid'ah di dalamnya. Ya, nama uh, berkenaan dengan uh, <coughs> apa yang tadi kita baca, kita bisa uh, simpulkan tentang definisi aid yang bermasalah. Tadi di kata-kata adal asalis di dua paragraf itu bisa kita simpulkan aid yang bermasalah. Maka di sana ada kata kunci ta'zim yaum muayyan sehingga karena itu ta'zim itu dikatakan dan ta'zim itu berkenaan dengan id kemudian tadi ada kalimat i'tiqad afdaliyah ya ada i'tiqad afdaliyah hadal yaum ala ghairihi satu hari atas hari yang lain fil qalbi dalam hati ya, maka dari sini kita jumpai definisi id yang terlarang ya, definisi id yang terlarang adalah ya, ta'zimu yaumin muayyan mengagungkan dan mengistimewakan yaum muayyan hari tertentu bila dalilin tanpa ada dalil atau tadi bahasanya bila murajihin ya bila murajih tanpa ada faktor yang uh, menguatkan hari ini yang dipilih tanpa hari yang itu Nah itu id yang terlarang. Ya, maka karakter id yang uh, id yang uh, id kenapa id itu bermasalah karena kata Ibnu Taimiyah yang dikutip adalah amrun i'tiqadi. Amrun i'tiqadi. Ya, i'tiqad afdaliyah. Maka bukan hanya sekedar taksis bukan sekedar hanya taksis secara lahiriah bukan hanya sekedar taksis secara lahiriah non ada amrun i'tiqadi tarjih bila murajih itu yang bermasalah dari id yang diada-adakan sehingga id adalah ta'zimu yaumin muayyan bila dalilin yaqtadi dzalik ya yang mengagungkan satu hari tertentu tanpa ada dalil yang mengharuskannya artinya ya min ghairi murajihin, min ghairi murajihin <coughs> sehingga dan ini pelarangan pelarangan dari hal ini tadi amrun i'tiqadi berkenaan dengan i'tiqad terus i'tiqadu afdaliyah itu kata-kata kunci berkenaan dengan id. Ya, Id yang terlarang. Oleh karena itu maka id yang terlarang itu tidak hanya semata-mata ya, taksis ya, pengkhususan secara lahiriah maka di banyak masjid kemudian ada pengkhususan ahad pagi untuk pengajian misalnya. Ahad pagi untuk pengajian. Maka ini bukan aid. Ini bukan aid. Meskipun ya kalau tidak ahad pagi nggak ada pengajian. Senin pagi nggak ada pengajian, Selasa pagi dan seterusnya. Dari pagi yang itu tujuh hari, itu cuma ahad saja yang ada pengajiannya. Maka ini bukan taksis yang terlarang. Karena apa? Ini, karena tidak ada takdim di dalamnya. Tidak ada padanya amrut i'tiqadi tidak ada di dalamnya i'tiqad afdaliyah hadal yaum. Nah, apakah kemudian eh, masjid ini bikin ya, pengajian cuma ahad pagi habis subuh itu cuma ahad pagi saja tanpa yang lain itu ada i'tiqad afdaliyah hadal yaum? Tidak ada. Kenapa kenapa cuma ahad pagi kenapa tidak selasa pagi tidak rabu pagi? Itu bukan karena masalah afdaliyah hadal yaum. Namun karena sesuatu yang logis. Ya, karena orang-orang liburnya hari Ahad. Ya, maka kalau habis subuh dibikin pengajian, nah, orang nggak kembungsung nah, orang nggak tergesa-gesa ini mau kerja dan sebagainya, sehingga waktu pengajiannya bisa lebih lapang dan seterusnya. Ini bukan masalah i'tiqad afdaliyah yaumul ahad, enggak. Bukan karena i'tiqad afdaliyah hari ahad. Dan yang terjadi di sini bukan tarjih min ghairi murajih, namun tarjih bi murajih. Kenapa ditarjih ahad pagi tidak Senin pagi tidak Selasa pagi? Ada murajihnya. Apa murajihnya? Amrun eh, akli satu hal yang logis, amr makul. Satu hal yang logis. Selain pagi orang sibuk kerja, orang mau habis subuh siap-siap kerja, siap-siap ini. Selasa pagi demikian juga dan seterusnya. Ahad pagi enggak. Nah, maka ini ada ada merojehnya. Ada merojehnya. Nah, nah yang terlarang itu tarjih bilail murajih. Id yang terlarang itu ada unsur i'tiqad afdaliyatul yaum. Id yang terlarang itu ada unsur amrun i'tiqad. Maka tidak hanya semata-mata uh, tidak hanya semata-mata taksis lahiriah. Ya, tidak hanya semata-mata taksis lahiriah. Lain hanya dengan maka pengajian ahad pagi tidak masuk. Tidak masuk dalam di, dalam pembahasan ayat yang terlarang karena unsur-unsur untuk terlarangnya ayat tidak terpenuhi. Hmm. Lain hanya dengan ulang tahun. Lain hanya dengan ulang tahun. Maka eh, kenapa kemudian bikin perayaan, kemudian bikin e, satu hal yang istimewa pada tanggal misalnya eh, 1 Februari misalnya. Apakah itu cuma sekedar masalah lahiriah yang logis atau ataukah amr, ada amrun i'tiqadi, ada i'tiqadnya. Apa i'tiqadnya? Afdaliyatu hadzal yaum tanggal 1 Februari itu lebih afdal daripada 1 Januari lebih afdal bagi dia daripada 1 Maret, 1 April dan seterusnya. Kenapa ditarjih 1 Februari tidak 1 Januari, tidak 1 Maret, tidak 1 April, tidak 1 Juni, 1 Juli. Nah, kenapa 1 Februari? Adakah alasan logisnya? Tidak ada. Hmm, adakah alasan logisnya? Tidak ada. Tidak, tidak ada alasan logisnya. Ya karena itu hari lahir saya. Loh hari lahir ada kan yang tahun dulu. Satu Januari tahun eh, 1985 ya itu saja kan hari lahir Anda. Ini 1 Februari 95. Kalau satu Februari, 1 Februari 2018 kan bukan bukan hari lahir Anda. Eh, bukan hari lahir Anda hari lahir anda itu cuma satu Februari cuma sekali kan nggak kemudian lahir bolak balik <laughs> ya nggak kemudian setiap satu Februari itu lahir kan nggak kan hari lahir anda itu cuma sekali satu Februari tahun misalnya 1985 eh, ya sudah itu saja sekali ya, ini bukan hari lahir anda sekarang satu Februari 2018 ya, 1 Februari 2019 bukan hari lahir anda hari lahir orang lain itu tarjih bighairi murajih. Namun sekedar i'tiqad afdalu hadzal yaum. Keyakinan istimewanya hari ini lebih afdalnya hari ini daripada hari yang lain. Dan itu tarjih bighairi murajih. Nah. Itu pengistimewaan tanpa ada alasan untuk diistimewakan. Ya, kemudian alasan yang keempat. Ana hadza min al a'yad bahasanya id eh, jenis ini id karena peristiwa-peristiwa penting kadzabata ibtalu hasyar'an telah terbukti dibatalkan oleh syariat secara spesifik yaitu dengan sunnah tarkiyah wadhalika anna nabiyya bahasanya nabi sallallahu alaihi wasallam punya sejumlah peristiwa-peristiwa penting masyudah yang disaksikan dan diakui pentingnya perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, penaklukan kota Mekah, waktu hijrah, tibanya Nabi di kota Madinah. Bahkan Allah dan adalah Nabi saw punya banyak uh, sejumlah ceramah. Beliau sebutkan dalam ceramahnya kaidah-kaidah agama. Suma kemudian Nabi tidaklah menjadikan hari-hari di atas perang Badar dan yang lain sebagai Id. Ini yaf'alu misla hada yang punya kelakuan semacam ini adalah Nasrani. Mereka lah orang-orang yang menjadikan semisal hari hari peristiwa Isa Ali Salam sebagai hari raya. Demikian juga orang Yahudi. Wahada ya dulu maka ini menunjukkan bahasa Id itu syariat yang diikuti tidak ada ruang badannya untuk mengada-ada wal ibtida dan mengada-ada. Ya, mukaddimah daruriyah yang penting. Definisi id. Id dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata aud bisa artinya kembali, bisa maknanya muawadah berulang kali di anayatakarar karena dia berulang-ulang. Dan aid adalah nama ma ya'udu minal istima' yang kembali minal istima' al-am berupa kumpul rame-rame yang itu kembali atau rutin terjadi Sumya bidzalika Aid disebut Aid li'anau ya'ud kula am boleh jadi karena dia kembali datang setiap tahunnya atau karena mereka qad iqtaduhu telah terbiasa melakukannya kekhasan hari Aid Hari Id secara umum memiliki kekhasan baik itu di, pada kaum muslimin atau yang lain dengan empat kekhasan. Yang pertama dari adalah hari atau beberapa hari taat yang kembali dan berulang setiap tahun. Id al-Aid karena Id itu terikat dengan waktu tertentu dan terkadang ditambahi yakhtasu khusus dengan tempat tertentu semacam hari Arafah untuk orang-orang yang wukuf di Arafah khasah saja. Faida uqima ihtifalun maka jika diadakan satu perayaan munasabatin muayyanah karena peristiwa acara tertentu dan perayaan ini tidak dijadikan tidaklah memiliki sifat berulang-ulang dan muawadah dan berulang-ulang maka ini tidaklah termasuk dalam definisi id musamma itu definisi Wa inama yungdar namun dilihat hukum mengadakan perayaan ini dari sisi perayaan itu sendiri. Di antara contohnya adalah perayaan yang diadakan di sebagian negeri untuk menyambut tamu yang mulia dan semacam itu. Itu cuma sekali ketika datang tamu tersebut. Maka dia tidak termasuk dalam pembahasan Aid. Karakter yang kedua hari Id itu terikat dengan dikra muayyah, kenangan tertentu. Dikra artinya kenangan. Kenangan ter tertentu, mengenang hal tertentu. Boleh jadi kemenangan atau kemudian uh, tajwiji mulkin atau hadasin azimin atau peristiwa besar di dilewati aja dulu wa amma idza uqima ihtifalun atau mungkin tajwid mulkin naik tahta namun pastinya e, dilewati dulu wa amma idza uqima namun jika diadakan ihtifalun perayaan yang berulang-ulang setiap tahun dan dia bersifat umum untuk semua anggota komunitas namun dia tidak memiliki hubungan dengan peristiwa tertentu Fahadal ihtifal maka fa'in ini inama yuqam hanyalah diadakan fil ghalib biasanya dalam rangka mewujudkan maksud tertentu. Wahada yang dari maka ini tercakup di bawah termasuk dalam hari-hari duniawi dan perkara adat wayarji ilaiha dan berkaitan dengannya dan tidak diberi nama ain. Wa minal amsila ala dhalika di antara contohnya mayusama apa yang disebut dengan mahrojanat, mahrojan. Wa yatilkal ihtifalat itulah perayaan tahunan yuqamu fiha diadakan di dalamnya lomba musabaqat riyadhiyah, lomba olahraga, kemudian eh, kegiatan sakofiyah budaya, kemudian urut pameran Eh, sya'biyah tradisional. Ya, maka ya ada misalnya pekan olahraga. Ya, pekan olahraga ya, tujuannya karena mau kemudian ada uh, ya, mau kemudian mengadakan kegiatan ya, macam-macam lomba macam-macam lomba olahraga yang itu tahunan maka dia bukan meskipun berulang kata beliau itu bukan id alasannya karena tidak dikaitkan dengan zikra muayyan mengenang hal tertentu ila ana hadzal nau' minal ihtifalat namun perayaan jenis ini meskipun dia tergolong jenis ibadat yang dari tercakup di bawah ya, adat yang tidak murni adat Qad yadkhuluha boleh jadi masuk badannya bid'ah hasabama takarrara qariban. Sesuai dengan apa yang telah baru saja dijelaskan. Thumma inna dan hadzal naw' min al-ihtifalat dan perayaan jenis ini memiliki hubungan dengan sesuatu yang nanti akan dibicarakan insya Allah yaitu al-ayam al-musamma hari-hari yang disebut dengan hari-hari internasional atau hari-hari uh, nasional atau hari-hari kedaerahan. Kemudian yang namanya hari raya atau eid fil ghalib umumnya adalah yaumun am, adalah hari yang umum untuk seluruh ya, seluruh umat, seluruh anggota Ya, satu komunitas tidak khusus pada individu tertentu atau kelompok tertentu dan masing-masing umat atau bangsa punya aid yang menjadi kekhasannya dan dia khusus dengannya Amalaukan kana hadal ihtifal pun perayaan yang berulang setiap tahun dan dia berhubungan dengan peristiwa tertentu Laukana seandainya ada kemudian khusus untuk person tertentu atau kelompok tertentu dari manusia semacam ihtifal semacam ihtifal saksin seorang merayakan hari lahirnya hari pernikahannya atau kemudian ihtifal syarikah perayaan e, satu perusahaan masna pabrik aujatin, atau satu e, satu lembaga bijati taksis ya, merayakan hari pendiriannya Fa'adana minal ihtifalat maka perayaan semacam ini mungkin untuk kita masukkan ke dalam bagian Id. Akan tapi ini adalah khid yang bersifat khusus, tidak bersifat umum. Idul aslu karena hukum asal Id itu adalah bersifat umum untuk seluruh umat atau seluruh bangsa. Fahada wa ilam yakun aidan maka hari ulang tahun meskipun dia tidak aid yang bersifat umum akan tetapi yulhaq bisa digabungkan dengan aid dan mengambil hukum aid Bahwa saya tidak akan datang penjelasan uh, hal semacam ini di tawabi al-aid derivat dari aid Arabia yang keempat Anal aid bahasanya aid bahwa mayajma' itulah yang mengumpulkan tiga kekhasan yang telah lewat yajma atau yujma fi anin wahidin tetap kumpul pada waktu yang sama tiga unsur yaitu akidah, ibadah dan adah. Karena id itu adalah salah satu siar hajjun salah satu tuntunan mansakon dan kegiatan ibadah Itaktarinu karena bergandeng pada yaumil id pada hari id bagi setiap umat maslahat diniyah min i'tiqad rupa i'tiqad afdolnya hari tersebut dan pengagungannya wa mayalhaquhu dan melekat padanya sejumlah keyakinan Wama yuf'alu fihi dan apa yang dilakukan di dalamnya berupa berbagai macam ibadah. Namun tentu tidak mesti. Nah, kalimat ini yuf'alu fihi min anwa'il ibadah satu hal yang tidak mesti. Karena ada ada duniawi. Dan itu id jahiliyah masyarakat Madinah sebagaimana telah lewat dalilnya. Maka apakah id itu harus harus ada kegiatan ritual ibadah bukan syarat Ma di samping mafihi di dalam terdapat manfaat duniawi semacam mengkonsumsi sejumlah makanan bertandan dengan pakaian yang terbaik taladut menikmati hiburan ya, tafaruk minal a'mal al-ma'lufah selesai atau liburan dari kegiatan rutin atau aktivitas maklufah biasanya wal dan pekerjaan rotibah yang rutin. Maka kata beliau dalam Aid itu terkumpul tiga unsur. Akidah yaitu keyakinan tentang istimewanya hari tersebut. Kemudian ibadah karena beliau katakan ada ritual ibadah yang dikerjakan, kemudian ada ada kemudian perkara ada yang dilakukan berupa makanan yang tidak biasanya, pakaian yang tidak biasanya dan seterusnya. Namun unsur yang kedua kita katakan bukanlah syarat. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Ada id jahiliyahnya masyarakat Madinah. Apa kegiatannya? Yal'abuna ma. Mereka cuma main-main. Cuma main-main. Eh, tidak ada kemudian ritual ibadah tertentu. Maka adanya kegiatan ritual ibadah kemudian itu dijadikan sebagai syarat untuk disebut Aid ini satu hal yang tidak tepat. Mengatakan bahasanya unsur asasi uh, unsur pembentuk Aid yang asasi harus ada ibadat ini tidak tepat. Ya, unsur asasi dari Aid adalah iktiqat afdaliyatul yaum. Nih amrun i'tiqadi perkara aqidah yang ada di dalamnya setelah itu setelah ada i'tiqad Tuhan dan yaum kemudian mau diisi hanya murni adat atau hanya murni ibadat atau dicampur mix dua-duanya tidak masalah semuanya adalah id semuanya adalah id Wabihada yu'lamu maka ini diketahui diketahuilah bahasanya Id Laisa bukalah mujarat madahir Semata-mata penampilan lahiriah Fenomena lahiriah Terjadi padanya acara kumpul-kumpul Ibtihad senang-senang eh, Idhar menampakkan gembira Wazinah dan memakai dan menampakkan hal-hal yang indah Bahkan hatta tilkal ayat sampai-sampai Eid yang diadakan oleh sebagian bangsa. Yaitu Eid yang secara lahiriahnya kosong dari nilai-nilai keagamaan dan makna-makna keyakinan. Wa inama tasim namun hanya berciri tilka al-ayat tersebut dengan banyaknya hiburan, watawasuk dan berlapang-lapang dalam kenikmatan yang menonjol di dalamnya aspek duniawi mahdi murni fadhil ayat maka semacam ini in jika dijumpai tahmil memuat keyakinan bangsa tersebut dan pemikirannya dan menyingkap hakikat perkaranya bahwa anda dan bahasanya umat tersebut adalah umat yang suka dengan hiburan dan main-main mereka berilmu tentang hal-hal yang nampak dari kehidupan dunia namun mereka lalai dengan akhirat <clears throat> wa min a'zami balaya dan di antara bencana paling besar di zaman ini dan betapa banyak bencana di zaman ini adalah id kaum muslimin yang merupakan pemilik siratal mustaqim Radat jadilah id kaum muslimin ayat lahwin Sta'id untuk hiburan, abasin main-main. Bahkan hari raya untuk melakukan kefasikan, wa mujunin dan tindakan hal yang yang ya, tanpa malu. Di mana Eid hari raya menurut banyak kaum muslimin kosong dari pesan-pesan syar'i. Mujarradah kosong dari kandungan keagamaan. Maka Eid itu yunbi menunjukkan ya, memberitakan tentang keadaan satu umat dan perkara paling besar yang dia pikirkan dan perkara yang dan urusan yang paling tinggi yang dimiliki oleh umat tersebut. Wasodako dan benarlah orang yang mengatakan jika anda mau mengetahui agama satu kaum maka lihatlah hari rayanya karena nampak pada hari raya setiap umat akidahnya dan menonjol padanya nilai-nilai suci ladaiha yang dia miliki. Walhasil kesimpulannya, Eid itulah Buddha tidak boleh tidak harus memiliki empat kekhasan di atas. Berulang, kemudian dikaitkan dengan mengenang hal tertentu bersifat umum untuk satu semuanya satu bangsa satu satu masyarakat kemudian terkumpul padanya akidah ibadah dan adat waya dan empat hal tersebut adalah dia berulang di waktu tertentu ini yang pertama yang kedua dikaitkan dengan peristiwa besar atau perkara yang mulia Kemudian yang ketiga eh, perayaan Inna Hadil Ihtifal eh, merayakan hari tersebut pada umumnya itu adalah am bersifat umum untuk satu bangsa. Maka jika terkumpul tiga ciri khas ini, fa inna hadal ihtifal maka perayaan tersebut tercakup padanya definisi tercakup di bawah definisi id dan disebut id dan disandarkan pada id wa tundafu ilaihi hina idin wala buta al khasiyah arabiah dan akan ditambahkan padanya hina idin pada saat itu wala buta tidak boleh tidak kekhasan yang keempat itu terkumpul pada satu waktu tiga hal ada akidah, ada ibadah dan ada adat. Adapun jika tidak terpenuhi tiga unsur pertama, atau dijumpai satu saja fa inna hadal ihtifal maka perayaan ini tidak tercakup dalam pengertian Aid. Ya. Maka ini definisi Aid yang syar'i atau definisi Aid secara istilah menurut penulis. Ya. Definisi Aid istilahan menurut penulis. Ya, kata kuncinya pada tiga eh, tiga ciri khas pokok berulang secara periodik ya, berulang secara periodik dikaitkan dengan peristiwa tertentu atau peristiwa tertentu yang dianggap penting kemudian bersifat am namun berdasarkan definisi ini tadi sebagaimana kita lihat penulis perlu membuat mulhaq bil ya, perlu memunculkan istilah mulhakun bil'id karena dia mempersyaratkan harus am mempersyaratkan harus am ya, kemudian eh, kemudian maka ditanyakan dalam bahasa kita kemudian disodorkan pada beliau begini dengan ulang tahun kan bukan am akhirnya penulis memunculkan istilah mulhakun bil'id ya, tadi ulang tahun kemudian uh, ulang tahun pernikahan, kemudian uh, apa istilahnya perayaan karena berdirinya satu perusahaan, satu pabrik dan yang lain. Itu tidak bersifat am satu kaum, satu masyarakat. Ya, namun uh, cuma kemudian satu kelompok saja. Ya, maka beliau katakan ini secara eh, sebenarnya bukan aid namun mulhakun bil aid kita masukkan ke dalam rombongan aid maka itu diantara problem eh, definisi aid secara istilah yang beliau tawarkan dengan tiga unsur yang E, dengan tiga unsur utama pembentuk definisi id secara istilah. Oleh karena itu maka yang lebih baik adalah definisi id yang tadi saya sampaikan. Yaitu pengagungan pada satu hari tertentu, pengagungan pada satu hari tertentu tanpa ada dalil yang mengharuskannya tanpa ada dalil yang mengharuskannya. Karena pengagungan hari tertentu dan hari tertentunya itu muncul periodik tahunan atau yang lain, ya, maka di sana ada unsur berulang. Namun yang paling pokok adalah ta'zim. Nah, unsur asasi dalam masalah ini adalah amrun i'tiqadi afdaliyatu hadzal yaum ya. Ya, dan dan dengan definisi tersebut ta'zim yaum muayyan ya, pengagungan hari tertentu tanpa dalil yang mengharuskannya maka kita tidak perlu memunculkan istilah mulhaqun bil Kita tidak perlu memunculkan istilah mulhaqun bil aid. Udah. Itu semua sudah lebur jadi satu dalam definisi di atas. Dan definisi di atas disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin dan beliau sampaikan bahasanya itu definisi tersebut uh, di beliau ambil dari ya, atau beliau simpulkan dari perkataan Ibnu Al-Qayyim di Ighosatul Lahfan dan itu definisi yang paling bagus dalam masalah ini Nah, kemudian Wa amma idza takhalafa jika tidak terpenuhi padanya tiga hal di atas, tiga-tiganya tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka perayaan tersebut tidaklah termasuk dalam makna. Makna di sini pengertian definisi definisi Aid. <clears throat> Kemudian al-mas'alah tsalitsah khasa'is al-Aid fil Islam. Kekhasan Aid dalam Islam. Maka riwayat dalam Islam itu takhtasu memiliki kekhasan dan terbedakan dari ijaliyah dengan dalam dua perkara terdefinisi di uh, keterangan di catatan kaki yang dimaksud dengan hari raya dalam Islam adalah dua hari raya, tidak ada yang ketiga yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dimaksud dengan hari raya jahiliyah adalah semua hari raya yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dan ini mencakup yang pertama hari raya yang diada oleh sebagian umat Islam. Kemudian yang kedua hari raya yang dianggap hari raya menurut orang non-Islam semacam hari raya Yahudi, Nasrani dan Buddha. Maka ciri khas hari raya dalam Islam yang pertama Bahasanya hari raya dalam Islam itu sumber penetapannya tauqifi mengikuti dalil. Hai di mana Id itu khusus dalam Islam itu khusus cuma dua hari Idul Fitri dan Idul Adha dan ini sabata ada berdasarkan dalil wahyu tidak ada dalam penetapan hal ini pendapat dan istihad adapun Id Jailiyah maka Id Jailiyah fil ghalib biasanya guncang sumbernya Faya maka Id Jailiyah boleh jadi dibangun di atas asatir dongeng yang tidak jelas atau diambil dari pendapat orang atau istihad ahlu nufud orang-orang yang punya kuasa wa makana min bakoy alil kitab dan sisa-sisa alil kitab dan it-it <clears throat> yang tersisa dari alil kitab maka it ini tidaklah selamat dari bergandengan atau melekat padanya satu bid'ah dan perkara yang mengada-ada. Hada ala iftirat ini jika kita andaikan bahasanya ayat ahli kitab tersebut valid dari nabinya engdahu menurut mereka Ibn Taimiyah mengatakan fayakfi maka cukuplah ayublah baik diketahui annahu la aslalahu fitinil Islam kalau itu tidak ada dalilnya dalam Islam maka jika ayat tersebut tidak punya dalil dalam Islam fa imma maka boleh jadi itu diadakan oleh sebagian orang min tilqa'i nafsihi dari inisiatif pribadinya atau mengambil yaitu tiru-tiru dari orang lain fa'akalu ahwalihi maka minimal kondisi minimal dari id atau itu idnya ahli kitab kondisi minimalnya annahu yakunu minal bid'ai itu adalah bid'ah dan ayat dalam Islam itu tauqifi mengikuti dalil dari sisi tata, e, tata cara pelaksanaannya karena semua yang dituntunkan saat Aid berupa ibadah itu tastanid ada sandarannya wala buta tidak boleh tidak harus ada sandarannya berupa dalil wahyu al-mu'azzam yang diagungkan wahyu yang diagungkan ciri khas yang kedua eh, dalam Islam tidak hanya semata-mata mengenang wa in mayati namun dia datang ba'da setelah ibadah yang hakiki Idul Fitri dilaksanakan setelah puasa ya, sebulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Sedangkan Idul Adha datang setelah wukuf di Arafah yang dinilai merupakan rukun paling besar dalam kewajiban haji. Dan haji itu dinilai salah satu bagian dari rukun Islam. Disyariatkan dalam dua hari raya, salat dan takbir, diharamkan berpuasa dituntunkan dalam hari Idul Fitri, zakatul fitri. Dan ketika Idul Adha menyembelih hewan korban disyariatkan di masing-masing dari keduanya menampakkan gembira dan gembira, menampakkan yang bagus, bertandan watabatul atahani dan saling memberi ucapan selamat. Namun yusra di sini di kalimat paragraf terakhir ini Yusra di sini artinya dibolehkan, bukan dianjurkan. Misalnya salim bukan satu hal yang menjadi ibadah pada hari itu. yang mengatakan ibadah yang dituntunkan itu memuat ibadah. Hari raya yang dituntunkan itu memuat ibadah yaitu ada di dalamnya kegiatan sholat, dikir, sedekah, menyembelih hewan, juga mengandung perkara adat. Itulah apa yang dilakukan saat hari raya berupa tawasuk fitoam. Ya, berlapang-lapang dalam makanan adanya menu-menu istimewa yang biasanya tidak ada. Demikian juga pakaian yang biasanya tidak ada dan tidak dipakai. Ditambah yatba udalika diiringi dengan sejumlah tambahan berupa takil akmal wazifah meninggalkan kegiatan rutin dan main-main yang diizinkan saat hari raya yang bisa dilakukan dan boleh dilakukan bagi siapa saja yang mau memanfaatkan hari raya dengan main-main dan semacam itu. Ibn juga mengatakan hari raya yang disyariatkan dituntunkan padanya. Boleh jadi hukumnya wajib atau dianjurkan sejumlah ibadat yang tidak dituntunkan di hari-hari yang lain dan dibolehkan dan bisa jadi dianjurkan atau bahkan diwajibkan sejumlah adat alatil nufus biha hafdun yang ini menyenangkan jiwa yang layakunu fi ghairiha kadalik yang tidak dilakukan di hari-hari yang lain Melihatnya oleh karena itu contoh yang wajib, perkara adat yang wajib, wajib makan saat dua hari raya. Kemudian Diganding dengan sholat, eh, Diganding dengan sholat pada salah satunya dengan sedekah, yaitu Idul Fitri. Sholat hari raya diganding dengan sedekah. Sedangkan di Idul Adha, sholat hari raya diganding dengan menyembelih. Wakilah rumah dan dua-duanya adalah sebab adanya makanan. Adapun hari raya jahiliyah maka dia adalah hari raya imajinatif yang tidak ada hakikatnya. Lianna karena hari raya jahiliyah itu berkaitan dengan semata-mata mengenang. Walayaktabit bil'id dan tidaklah hari raya jahiliyah berkaitan dengan satu aktivitas hakiki. Famal manfaat maka apa manfaat yang kembali kepada masyarakat minal ihtifal dengan mengadakan perayaan mengenang sesuatu yang telah dahulu atau ahdas peristiwa yang sudah berlalu yang peristiwa tersebut telah dilipat oleh sejarah wasawat dan jadilah dia nasyan mansia satu hal yang dilupakan dan dilupakan maka dengan ini jelaslah bahasanya hari raya kaum muslimin walilal wal minnah mengandung sejumlah empat kekhasan hari raya dalam bentuk yang paling sempurna dan potret yang paling indah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka